Ialah prinsip at-ta'awun alal birri wat taqwa. Prinsip saling bahu membahu, saling tolong menolong, saling bantu membantu di atas albir dan at-taqwa. dan larangan bertawun alal ismi wal udwan larangan bertawun saling bantu membantu saling tolong menolong di atas al ism dan al udwan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an pada satu ayat yang dikatakan sebagai aslun fi hadzal bab. Ayat yang merupakan kaidah dasar, prinsip mendasar pada bab ini. Disebutkan di Al-Maidah yang kedua, Allah mengatakan dalam firman-Nya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu ismi wal 'udwan dan hendaklah kalian saling ta'awun, saling bantu membantu, saling tolong menolong, saling bahu membahu di atas albir dan at-taqwa. Dan kalian jangan saling ta'awun, saling bantu membantu di atas al-ithm wal-udwan. Kita perlu untuk menjabarkan ayat ini. Supaya kita memahami bahwasanya prinsip ta'awun ini masuk dalam semua sisi-sisi lini-lini ad-din. Semua agama. Nah, agama semuanya. Kalimat albir pada ayat ini ditafsirkan dengan al-ma'murat perkara-perkara diperintahkan baik yang wajib ataupun yang sunnah itu penafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Abul Aliyah rahimahullah dan yang lainnya disebutkan oleh al tabari dan tafsirnya ma umirta bihi. Albir apa yang kau diperintahkan dengannya. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan albir fi'lul khairat. Melaksanakan melakukan semua perkara kebaikan. Lebih luas lagi Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan tentang albir pada pada ayat ini. Beliau mengatakan albir huwa ismun jami'un kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal min al-a'mal al-zahirah wal batinah min huquqillahi wa huquqil adamiyyin. Katanya Sa'di rahimahullah, albir dalam ayat ini adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Allah ridhoi. Baik berupa amal-amal yang zahir atau amal-amal yang batin terkait dengan hak-hak Allah atau hak-hak anak Adam. Singkatnya fi'lul khairat atau imtithalul ma'murat. Melaksanakan semua kebaikan, menjalankan semua perintah. Semua perintah. Sehingga albir di sini dimaknakan dengan mengerjakan perkara-perkara yang baik yang diperintahkan. Sehingga semuanya masuk. Dalam perkara akidah, dalam perkara keimanan, dalam perkara ketauhidan, dalam perkara sunnah, dalam perkara dakwah, tarbiyah, semua perkara perkara kebaikan, semuanya. Masuk pada kata-kata albir di sini. Sehingga maknanya adalah kita diperintahkan untuk saling bantu membantu, tolong menolong, gotong royong, bahu membahu, melaksanakan perkara kebaikan. Bahu membahu untuk menjalankan perintah. Bahu membahu untuk menjalankan, melaksanakan segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dakwah ilallah perkara kebaikan. Tarbiyah. Baik tarbiyatul aulad atau tarbiyatul syabab atau tarbiyatul muslimin secara umum. Perkara kebaikan. Wajib ta'awun di dalamnya. At-taqwa dalam ayat ini dimaknakan dengan tarkul mungkarat meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Demikian Ibnu Katsir menafsirkannya. Semua yang mungkar. Ibnu Abbas dan juga Abu Aliyah menafsirkan takwa dengan manuhita taanhu Segala sesuatu yang kamu dilarang daripadanya. tabari demikian meriwayatkan dari beliau berdua. Sehingga takwa di sini adalah tarkul manhiyat, meninggalkan semua larangan-larangan agama. Larangan haram, larangan makruh, larangan yang terkait dengan perkara tidak keimanan atau yang lainnya. Masuk di dalamnya syirik, kufur, kebid'ahan-kebid'ahan, dolalat, unhirafat, ragam penyimpangan, kesesatan, berbagai macam kemaksiatan, kefasikan, akhlak yang tercela. Meninggalkan itu semua adalah takwa kepada Allah dalam ayat ini. Ya, tarkul manhiyah. As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir yang menjelaskan tentang ayat ini, beliau mengatakan bahwa takwa fi hadzal mawdi' kata beliau takwa di tempat ini pada ayat ini adalah ismun jami'un litarki litarki kulli ma yakrahuhu Allah wa rasuluh minal a'mali zahirati wal batinah. Takwa pada tempat ini pada ayat ini sebuah nama yang mencakup ingat meninggalkan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Baik amal yang zahir atau yang batin. Singkatnya tarkul manhiyat. Maka makna ayat ini adalah kita diwajibkan, diperintahkan untuk saling ta'awun, bahu membahu, tolong menolong untuk meninggalkan semua perkara yang mungkar tadi. Bahwa membahu itu meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kekufuran, meninggalkan kebid'ahan, penyimpangan, meninggalkan e, kemaksiatan, meninggalkan akhlak yang buruk. Meninggalkan, memboikot, mentahdir, menghajar dan makna yang lain dari makna-makna meninggalkan. Bahasa kita ya, nahi mungkar tarkul mungkar. Juga harus ta'awun untuk itu. Itu maknanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sehingga khulasahnya ayat ini memerintahkan kepada kita untuk ta'awun dalam mengamalkan agama Islam secara keseluruhan. Gitu. Islam itu kan perintah yang dikerjakan tahun untuk mengerjakannya. Islam itu ada larangan yang ditinggalkan. Tahun untuk meninggalkannya. Berita yang dibenarkan. Tahun untuk membenarkannya. Itu masuk dalam albir wa taqwa. Sehingga perintah ta'awun ini merupakan prinsip mendasar dalam Islam masuk ke semua lini-lini agama Islam yang luas yang agung yang mulia termasuk di dalamnya dakwah dan tarbiyah termasuk bir gitu. al bir nah adapun al ism al ism yang disebutkan dalam ayat ini ada beberapa penafsiran Ibnu Jarir rahimahullah menjelaskan dinukil oleh, oleh Ibnu Katsir, al tarku ma amarallahu bi fi'lih. Meninggalkan apa yang Allah perintahkan untuk dilaksanakan. Bahasanya tarkul wajibat. Tarkul makmurat. Dia meninggalkan kewajiban meninggalkan hal-hal yang diperintahkan. Itu dosa. Kita tidak boleh ta'awun, tidak boleh bantu-membantu dalam bab ini. Tidak boleh ta'awun untuk meninggalkan perkara yang wajib. Dilarang dosa itu. As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan al-ithmu huwa at-tajarru'u al ma'asi allati ya'thamu sahibuha lancang berani melaksanakan mengerjakan kemaksiatan kemaksiatan kepada Allah yang dengan itu pelakunya berdosa ini disebut dengan fi'lul mahzurat namanya fi'lul manhiyat melakukan menerjang larangan agama. Menerjang keharaman-keharaman agama itu dosa. Mengerjakan kesyirikan, kekufuran, dosa yang paling tinggi kufur. Mengerjakan kebid'ahan-kebid'ahan itu merupakan al-ithm. Mengerjakan kemaksiatan, kefasikan, kefajiran al-ithm. Ya, melaksanakan akhlak yang buruk yang dikejam dalam Islam al-ithm. <clears throat> Kita tidak boleh ta'awun dalam bab tersebut. <clears throat> Sehingga khulasonya adalah al-ithm dalam ayat ini ada dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah tarkul wajibat meninggalkan kewajiban itu dosa. Yang kedua, fi'lul mahzurat melaksanakan keharaman agama, itu juga dosa. Dua bentuk. Dan kita dilarang ta'awun di atas ini semuanya. Tidak boleh ta'awun untuk meninggalkan kewajiban, juga tidak boleh ta'awun untuk melaksanakan keharaman. Al-udwan dalam ayat ini Al-udwan dalam ayat ini dimaknakan dengan mujawazatu ma haddahu Allahu fi dinikum melampaui apa-apa yang Allah tetapkan batasannya pada agama kalian ya, melampaui batas-batas agama, melampaui batas-batas syariat. Ini uduan terkait dengan agama, terkait dengan Allah Azza wa Jal. Demikian Ibn Kathir menukilkannya dari Ibn Jarir. Kata Sa'di rahimahullah, al-udwan huwa ta'addi alal khalqi fi dima'ihim wa amwalihim wa aradihim. Ah, al-udwan itu ta'addi alal khalqi, tindakan semena-mena kepada orang lain. Membolimi orang lain, baik pada darah mereka, membunuh atau pada harta benda mereka, mencuri, membegal, merampas, atau pada kehormatan mereka, menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Itu namanya uduan, tindakan kezaliman semena-mena. Ini semuanya masuk dalam kategori ini. Ya, tidak diperbolehkan uduan eh, ta'awun saling bantu membantu di atas uduan yakni tidak boleh ta'awun bantu membantu di dalam melampaui batas syariat. Baca hulu. Itu terkait dengan agama. Dan juga tidak diperbolehkan ta'awun untuk melakukan tindakan semena-mena kezaliman, membolimi harta orang, membolimi darah orang, membolimi kehormatan orang lain. Sehingga ini meliputi semua larangan-larangan agama. Tidak boleh ta'awun di atas itu semuanya. Maka ayat ini barakallahu fikum menggambarkan kepada kita betapa Prinsip at-ta'awun al-birri wa taqwa ini merupakan prinsip besar dalam Islam. Masuk dalam semua sisi-sisi agama. Barakallahu fikum. Secara prakteknya, secara prakteknya barakallahu fikum, Masing-masing muslim itu ada yang fa'ilun amilun mubashir. Seseorang yang dia sendiri yang mengamalkan albir wa taqwa tadi. Dia sendiri sebagai pelaku langsung ya albir dan takwa tadi. Ya, dia sendiri yang punya akidah yang kuat, dia sendiri yang punya prinsip manhaj yang lurus, dia sendiri yang mengerjakan ibadah kepada Allah, berdakwah di jalan Allah, tarbiyah Islam, berakhlakul karimah, dia pribadi. Fa'il mubashir. Ada kalanya dia tidak mampu mengerjakan sendiri. Tapi dia bisa muta'awin sebagai seseorang yang bertawun membantu orang lain untuk mengerjakan albir wa taqwa. Ini juga dianjurkan dengan ayat ini tadi. Ta'awun macam-macam bisa ta'awun dengan ilmu yang dia punya, mengajarkan ilmu kepada orang yang jahil, bisa ta'awun dengan al-jah wal mansib, dengan kedudukan dan posisi dia di tengah-tengah masyarakat, menggunakan posisi dia, kedudukan dia untuk membantu orang lain, meringankan bebannya orang lain. Bisa ta'awun dengan an-nasihat wal irsyad, nasihat dan bimbingan-bimbingan kepada orang yang memerlukan bimbingan-bimbingan. Ya, bisa ta'awun dengan fisik dan badan atau ta'awun dengan harta benda ketika terkait dengan masalah harta benda. Macam-macam bentuknya Imma fa'il mubashir, pelaku langsung, wa imma dimuta'awin. Ta'awun. Ada kalanya pula barakallahu fikum seseorang itu bisa dua-duanya. Di satu sisi dia terjun langsung yang mengamalkan al-Biru takwa tadi. Di saat yang bersama dia juga membantu orang lain untuk mengerjakan albir dan takwa tadi. Ini yang paling afdal. Dia telah mengumpulkan dua keutamaan sekaligus keutamaan sebagai pelaku kebaikan dan keutamaan sebagai muta'awin yang membantu orang lain mengerjakan kebaikan. Dapat semuanya, ada afwal. Jangan sampai menjadi orang keempat. Pelaku kebaikan, pelaku albir wa taqwa tidak. Muta'awin juga tidak. Gitu. Dia sendiri nggak melakukannya, tidak pula dia membantu orang lain untuk melakukannya. Ini yang paling jelek, syar. Tidak mendapatkan keutamaan apapun. Baik keutamaan mengerjakan langsung atau keutamaan ta'awun al biri wa taqwa maka jangan menjadi orang yang keempat. Kalau anda tidak mampu untuk melakukan sendiri dan, dan ta'awun sekaligus, ya paling enggak kerjakan sendiri sebagai pelaku langsung. Kalau anda ada uzur tidak sanggup, jangan sampai luput mengamalkan ayat ini. Jadilah muta'awin, orang yang bantu-membantu, alal birri wa taqwa. Barakallahu fikum. Jangan menjadi orang yang keempat. Sebab yang keempat yang paling rendah, yang paling jelek. Fallahul musta'an. Ikhwanafidina azakumullah. <coughs> At-ta'awun ini memiliki keutamaan. Disebutkan supaya kita punya semangat bertawun al-birri wa taqwa. tidak menganggapnya sebagai amal yang remeh, yang ringan. Yang pertama adalah at-ta'awun al-birri wa taqwa minal ma'murat. Mimma amarallahu bihi. Berta'awun di atas al-bir dan taqwa termasuk yang Allah perintahkan. Semua yang Allah perintahkan itu nilainya ibadah. Semua yang Allah perintahkan dicintai, diridhai oleh Allah Taala. Maka satu sisi ada beribadah kepada Allah dengan ibadah ta'awun. Di sisi yang lain Anda mengerjakan sesuatu yang mendatangkan rasa cinta Allah kepada hambanya. Ridhonya Allah kepada hambanya. Amal besar Yang kedua ialah at-ta'awun al-birri wa taqwa minat taqwa min taqwallah. Bertawun di atas al-birri wa taqwa termasuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah mengatakan pada akhir ayat ini wattaqullah innallaha syadidul iqab. Perintah bertakwa setelah memerintahkan kaum muslimin untuk ta'awun alal firu wa taqwa. Itu menunjukkan bahwasanya taawun min taqwallah termasuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala takwa dengan makna lebih luas lagi dengan takwa mana khusus ini takwa yang ini lebih luas termasuk takwa Allah termasuk melaksanakan perintah Allah menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala pelakunya minal muttaqin termasuk orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala <clears throat> yang ketiga ialah al mutaawin lahu ajrul fa'il wa in kana dunahu al mutaawin orang yang bertaawun mendapatkan pahala seperti pelaku walaupun dibawanya sedikit Nah, disebutkan dalam sebuah hadis <clears throat> dalam Bukhari Muslim dari Zaid ibni Khalid al-Juhani radhiyallahu arbah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda man jahaza ghazian faqad ghaza Waman khallafa ghazian fi ahlihi faqad ghaza. Barang siapa yang mempersiapkan tajhiz, mempersiapkan bekal, alat-alat peperangan, menyiapkan ini semua untuk orang yang mau perang visabilillah. Rasul mengatakan fakat ghaza, maka sungguh yang menyiapkan tadi juga telah berperang. Padahal dia nggak ikut jihad, nggak ikut berangkat ke medan laga di ma'arakatul jihad tidak. Dia ta'awun membantu pasukan-pasukan perang tadi menyiapkan bekalnya atau membelikan peralatan perangnya gitu. Ta'awun. Rasul mengatakan fakat ghaza maka sungguh dia telah berperang. Artinya apa? Dapat pahala jihad. Waman khallafa ghaziyan fi ahlihi faqad ghaza. Dan barang siapa yang mengurusi keluarga orang yang berjihad fisabilillah faqad ghaza. Maka sungguh dia juga telah berperang. Dia nggak bisa perang, mungkin dia cacat, mungkin dia sudah tua, mungkin dia sudah uh, ada uzur, nggak mungkin jihad. Dengan dia mengurusi keluarga mujahidin, dikasih makan, dikasih minum, disuplai kebutuhan sehari-harinya supaya dia tenang, fokus mengurusi anak-anaknya, tidak memikirkan maisha dikarenakan orang tuanya atau suaminya sedang jihad bisa Tindakan Anda mengurusi keluarga mujahidin termasuk fakat Gaza sungguh dia telah berperang Al-Ghazi yang perang namanya fa'il mubashir pelaku langsung namanya mujahid yang berjihad yang menyiapkan bekal dan segala macam namanya muta'awin. Inilah orang yang berta'awun yang bantu membantu untuk jihad fisabilillah walaupun dia tidak ikut jihad. Pahalanya sama, fakat ghaza, fakat ghaza. Walaupun di bawah di bawah sedikit dari pelaku pelakunya langsung. <clears throat> Disebutkan juga dalam Bukhari Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khazinu المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين Muttafaqun alaih. Artinya apa? Kata Rasulullah SAW, Al-Khazin. Khazin itu yang menjaga uh, perbendaraan uang. Kalau dulu barang-barang disimpan di gudang. Atau kalau Baitul Mal, ada gudang Baitul Mal. Al-Khazin, sekuritinya. Sekuritinya yang awalnya namanya mungkin mandornya yang dipercaya untuk menjaga ini, eh, ini barang khazin. Dia muslim, dia amin terpercaya dan dia melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya oleh tuanya sehingga dia memberikan secara sempurna, secara utuh dengan jiwa yang tenang diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya ditunjuk oleh sang tuannya al-khazin tadi Kata Rasul ahadul mutasaddiqain. Salah satu dari dua orang yang bersodakoh. Yang pertama siapa? Yang punya harta. Pemilik harta, mutasaddiq. Dikatakan sodakoh. Siapa yang kedua? Khazin tadi. Atau gambarannya ya. Ada seseorang, insya Allah, hartawan. Dia punya gudang beras di kota Sorong. Ya. beras banyak itu. Dia punya pegawai yang dibayar untuk itu menjaga gudang berasnya, segala macamnya, menyerahkan kepada orang yang di, diminta gitu. Situan situan yang punya beras ingin sodakoh. Sedekah dengan berasnya diberikan kepada santri-santri pesantren, pada pesantren disorong Dia menghubungi sang penjaga sang khazin. Misalkan namanya siapa ini? Namanya Mahmud. Ya Mahmud, tolong kamu kirim ke pondok sepuluh sak beras. Ya, sepuluh sak beras. Sodako ini. Si Mahmud ini selaku sang khazin, Masya Allah dia muslim, amin. Siapa? Dia langsung menyerahkan sepuluh sak, sepuluh karung beras sempurna, utuh dengan jiwa yang lapang. Diserahkan kepada pihak yang diperintah untuk menyerahkan kepadanya, pihak pondok. Sang khazin termasuk ahadul mutasaddiqain. Salah satu yang sodakoh dapat pahala sodako. Karena apa ini? Dikarenakan dia ta'awun dengan tuannya. Tuannya fa'il, pelaku langsung. Sang penjaga muta'awin yang membantu tuannya menyerahkan harta sodako kepada yang mustahiknya itu. Dapat pahala sodako. Sehingga dikatakan al-muta'awin lahu ajrul fa'il Orang yang bertawun itu memiliki pahala seperti orang yang pelakunya langsung selama dia orang yang ikhlas dalam bertawun alal birri wa taqwa. Nah. Dan ini berlaku untuk semua ta'awun. Dalam bab dakwah ilallah, dalam bab terbiyah. Ini bab khusus ya untuk orang-orang yang memang punya ilmu. Ini ranahnya para ahlul ilmi, para tullabul ilm. Bukan sembarang orang yang bisa masuk dalam dakwah dan tarbiyah. Pelaku langsung namanya dai-nya. Duat, asatidah, ulama, masyayikh, muallim, murabbi. Nah gitu ya. Itu yang pelaku langsung mereka yang mengajarkan ilmu, yang mereka yang berdakwah dan segala macamnya. Dia pelaku langsung terkait dengan dakwah dan tarbiyah. Dapat pahala dakwah, dapat pahala tarbiyah ketika dia ikhlas karena Allah dan dakwahnya sesuai dengan bimbingan sunnah. Tarbiyah dia sesuai dengan bimbingan sunnah. Kan banyak pihak yang nggak mungkin terlibat dikarenakan dia nggak punya ilmunya, bukan ranah dia gitu loh. Nah, di sini dia bisa mendapatkan pahala dakwah, pahala terbiah dengan satu pintu, namanya apa ini? Pintu ta'awun. Pintu ta'awun. Alal birri wa taqwa. Dengan apa yang ada sanggup anda mampu dengan fisik, dengan badan. Dengan badan. Mau dibangun lokasi banat, misal. Untuk tarbiyatul banat. Dia bukan murabinya, dia bukan dainya. Betul, jangan terlibat dalam bab ini. Anda bukan ahlinya. Mau nyumbang fulus, tidak punya. Pas-pasan. Nah, gitu ya. Ya sudah dengan fisiknya antum. Antum membantu entah dengan mengangkat bata, entah dengan mengangkat pasir atau segala macamnya dengan fisiknya antum, niatnya antum lillahi taala, ta'awun al birri wa taqwa, ta'awun ala dakwah, ta'awun ala tarbiyah. Anda mendapatkan pahala sama dengan yang dakwah dan, dan yang mentarbiyah tadi. Walaupun di, di bawahnya sedikit. Sik. Yang punya harta benda dengan harta benda. Dia nggak bisa dakwah, dia nggak bisa ngajari orang dengan ilmu, dia nggak bisa mentarbiyah anak atau pemuda atau muslimin dengan ilmu. Bukan skillnya dia, tapi dia punya harta. Manfaatkan harta kalian untuk ta'awun alal birri wa taqwa dalam kerana dakwah dan tarbiyah ini. Bangun masjid untuk dakwah, bangun markis-markis mahat-mahat ilmiah untuk dakwah. Niatkan ikhlas lillahi taala. Saya ingin mendapatkan pahala dakwah sekaligus pahala sodakoh, sekaligus pahala eh, wakaf barangkali dengan harta yang kamu miliki. Maka selama masjid itu dipakai untuk ibadah kepada Allah, dipakai untuk berdakwah kepada Allah, Anda mendapatkan pahalanya dengan infak, sodakoh, harta benda Anda keluarkan. Tahun dengan itu. Selama gedung-gedung pesantren, gedung-gedung markis, bani ataupun banat dimanfaatkan untuk tarbiyatul aula, tarbiyatul syabab, tarbiyatul muslimin. Anda mendapatkan pahala di situ. Yang ta'awun dengan fisiknya, <clears throat> yang ta'awun dengan harta bendanya, yang ta'awun dengan e, posisi yang dia miliki, dia gunakan untuk memberi kemudahan-kemudahan bagi dakwah, bagi tarbiyah. Hmm, entah yang kerja di uh, Bapeda, atau kerja yang di mana lagi atau yang semisal itulah dia punya masih penuh wajah manfaatkan itu untuk dakwah memberi kemudahan-kemudahan kepada kaum muslimin kepada salafiyin untuk berdakwah ini semuanya muta'awin mendapatkan pahala sama dengan pahala dakwah dan pahala tarbiyah yang lain ta'awun bagian streaming, taklim online. Ya skillnya dia di depan komputer, eh, eh laptop, HP dan segala macam itu skillnya dia dimanfaatkan untuk dakwah ya Allah. Rekam segala macam ikhlas lillahi taala dia telah berdakwah kepada Allah mutaawin walaupun dia bukan orang yang ceramah, bukan orang yang menyampaikan ilmu dengan dakwahnya, mutaawin dalam perkara dakwah majaluhu kathir gitu ya. Ruang lingkup ta'awun luas. Dalam bab dakwah saja itu bisa kita sebutkan satu persatu hal-hal yang terkait dengan dakwah tadi itu masuk dalam pembahasan ta'awun al-birri wa taqwa. Ikhlaskan niat dan semua sesuai dengan bimbingan sunnah bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sekecil apapun ta'awun Anda, itu dinilai kebaikan. Yang dipandang bukan besarnya amal, tapi yang dipandang adalah seberapa ikhlas Anda dalam mengerjakannya dan sejauh mana kesesuaiannya dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Belum lagi bab-bab yang lainnya. Tahun kan aral biri wa taqwa semua din Sehingga barakallahu fikum yang penting ditekankan di sini adalah ta'awun ini bukan perkara kecil. <clears throat> ini amal besar. Ya, ruang lingkupnya luas. Anda bisa masuk dalam sekian banyak sisi, sisi pintu-pintu ta'awun dengan apa yang Anda bisa. Kalau bab ta'awun itu jangan langsung dimanakan dengan fulus. Itu salah satunya. Yang lain banyak tadi saya katakan. Dengan ilmu bisa, dengan fulus bisa, dengan jabatan bisa, dengan uh, nasihat bisa, irsyad, bimbingan-bimbingan bisa, fisik juga bisa, minimal dengan doa. Dengan doa sudah mau tahun dengan mengajarkan ilmu tahu diri dia masih jahil bukan ranah dia mau tahun dengan harta benda dia juga tahu diri dia memang rajulun fakir orang yang miskin tidak bisa mau tahun dengan uh, jabatan dan posisi yang pada dia dia juga tahu diri dia rakyat jelata bukan termasuk pejabat tidak bisa mau ta'awun dengan fisiknya lemah dia, sakit-sakitan dia fisiknya. itu. Mau ta'awun dengan arahan-arahannya, masukan-masukannya, ide-ide briliannya, otaknya jendel. Dia juga tahu diri. Dia nggak seperti itu otaknya itu, nggak secerdas yang lainnya. Nggak punya ide-ide yang menyegarkan gitu. Terus saya bisa apa? Semangatlah ta'awun. Paling tidak Anda bertahun alal birwa taqwa dengan doa. Doakan kebaikan untuk para doa ilallah. Doakan kebaikan untuk para asatidah, untuk para masyaih, untuk para ulama. Doakan kebaikan untuk para murabbi yang mentarbiya anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin, pemuda-pemudi kita dan muslimin secara umum. Doakan kebaikan untuk mereka. Doakan supaya mereka barokah ilmunya, sabat ala sunnah, istiqamah ala sunnah. Doakan. Doakan kebaikan untuk orang-orang yang selama ini Masya Allah bertawun dengan harta bendanya. Doakan untuk mereka yang selama ini ta'awun dengan fisik mereka. Doakan mereka yang selama ini ta'awun dengan jabatan yang mereka miliki. Doa. Jangan meremehkan perkara doa. Mungkin dengan kelemahan yang Anda miliki. Anda termasuk orang yang baif. Waif terkait dengan harta benda, waif terkait dengan fisik, waif terkait dengan jabatan, waif terkait dengan masalah ilmu, waif terkait dengan masalah pendapat. Mungkin tidak. Bila du'afa. Tapi ingat, orang-orang seperti inilah yang justru banyak mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum." Sesungguhnya kamu itu dibela, ditolong, dikasih rezeki oleh Allah melalui dengan sebab orang-orang lemah-lemah kalian ini. Jangan meremehkan. Dengan keikhlasan dia, ketulusan dia berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah di tempat-tempat yang makbul, di waktu yang makbul, mendoakan untuk kebaikan dirinya, kebaikan keluarga, dan mendoakan untuk kebaikan dakwah di sana, kebaikan tarbiyah yang ada, kebaikan uh, para murabi dan yang para muta'awilin yang lainnya. Allah kabulkan doa dia luar biasa. Jangan meremehkan satu itu. Dikabulkan akhirnya dakwah berkembang masya Allah diterima oleh masyarakat dengan baik. Dakwahnya ilmiah, dakwahnya bil hikmah, dakwahnya masya Allah bagus. Para dai-dainya masya Allah orang yang hakim, yang akil, yang alim. Allah kasih keberkahan pada ilmu mereka keberkaman dakwah mereka dikasih keisi komahan sahabat, Masya Allah yang muta'awin banyak muhsinin banyak luar biasa jangan menyepelekan yang satu itu doanya para ikhwah-ikhwah kita yang lemah doanya teman-teman kita yang mungkin lemah yang mungkin dianggap sebelah mata oleh banyak pihak mungkin dianggap kamu ta'awun apa kamu tuh bisa apa disuruh kerja bakti kamu sakit kamu bisa apa? Hah? Kamu diminta ta'awun dengan harta, kamu miskin. Kamu diminta ta'awun dengan skill uh, uh, kamu nggak punya apa-apa. Jabatan nggak punya apa-apa. Ini kadang disepilikan sama yang lain. Tapi ingat, jangan menyepilikan mereka-mereka ini. Orang-orang seperti inilah yang lemah inilah yang yang terkadang punya semangat juang yang lebih tinggi. Uzur yang menghalangi mereka kelemahan yang menghalangi mereka, keterbatasan yang menghalangi mereka, tapi azam membaca dalam jiwa mereka, tekad bulat dalam hati mereka, keinginan untuk membantu sangat kuat dalam satu hari mereka. Dengan doa, dengan doa mereka kepada Allah Azza wa doa yang tulus, doa yang ikhlas dari hati yang paling dalam, insya Allah termasuk ta'awun yang luar biasa untuk kita semuanya. Intinya adalah masing-masing itu harus bertahun dengan apa yang dia punya. Terutama urusan dakwah, urusan terbiah dan hal-hal yang terkait dengannya. Itu nggak mungkin sendirian. Nggak mungkin seorang diri yang memikirkannya atau yang menjalankannya. Harus gotong royong, harus bantu membantu, harus ta'awun. Semua pihak dari mulai perkara yang detail, yang kecil-kecil sampai perkara yang besar-besar. Harus tahu. Barakallahu fikum. Ini muhimun jiddan. E, eh, kemudian barakallahu fikum. Karena waktu kita yang terbatas ini ya. E, terkadang dalam perkara dakwah ilallah. Bab tarbiyah, islamiyah, tarbiyah salafiyah. Memerlukan yang namanya sarana dan prasarana. Itu pasti. Itu pasti. Kecil, sedang, besar, itu pasti. Uh, yang perlu diingat baik-baik oleh para ikhwah sekalian antum semua yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini terkait dengan sarana dan prasarana itu tergat, ter, terkadang sangat diperlukan dikarenakan harus diadakan jumlah yang dididik dengan saran yang ada tak memadai. Mengharuskan apa ini? Untuk memperluas, memperbanyak sarana dan prasarana yang ada. Nah, ketika digalakkan tahun untuk menggapai target planning yang direncanakan, itu bukan berarti kita nggak kona'ah. Dikarenakan memang diperlukan. Ya, ya, terutama bagi yang eh, yang sudah berkembang. Ya, perintisan masih kecil, eh, berkembang, eh, perlu lagi yang lebih gede lagi, berkembang lagi terus begitu. Itu perkara yang harus dan diperjuangkan memang pentingnya ta'am itu di sini. Sarana misal nih, realnya nih ya. Mohon maaf, jangan tersinggung ya. Atau jangan tersinggung rupanya ini. Hah? Lokasi banat dipersiapkan. Dikarenakan playnya demikian, demikian, demikian, demikian. Memerlukan lokal sekian, lokal sekian, lokal sekian. Kedepannya bakal begini, begini, begini. Prospek dan nampak uh, eh, animo yang sangat bagus dari para ikhwah yang ada. Memerlukan penambahan lokasi. Dibikin atau lokasi. Kan dibikin estimasi biaya. Dana yang terkumpul baru 100 juta. Uh banyak banget. Masya Allah. Yang diperlukan itu adalah 1,2 M. Kurang banyak ya. Ketika kita mampu, kita bertahun, gotong royong. Ya Allah. Ya, yang punya harta, ta'awun dengan harta, yang punya kekuatan fisik, ya Allah membantu dengan fisik, dia ikut bakti, yang punya uh, uh, jabatan dan posisi, manfaatkan jabatannya untuk ini. Terus semuanya ketong royong sampai selesai. Itu planning ya, ikhwan. Ya terus terang aja, masing-masing tempat tidak ada big boss. Semua dengan tahun al taqwa dengan semua para ikhwah supaya mereka saling merasakan dan me, apa namanya ikut menghayati dakwah ini. Ini enggak ada masalah. Tapi kalau kemudian di sebuah tempat, di sebuah kondisi, cukup dengan yang kecil. Dikarenakan yang digarap masih lima orang, sepuluh orang, tujuh orang begitu. Belum ada bayangan kedepannya seperti apa pengembangannya ya cukup untuk yang ini saja tidak perlu kemudian dia bangun lokal masya Allah megah kosong melompong nggak ada gunanya kasihkan ke sini aja di tempat yang lain masih banyak yang memerlukan seperti itu cukup dengan dengan adanya ya sehingga sesuai dengan planning yang ada sesuai dengan apa yang di, dikembangkan dalam dakwah dan masing-masing tempat itu berbeda-beda terkait dengan bagaimana perkembangan dakwahnya, kebutuhan dan segala macam. Barakallahu fikum. Mungkin sebagian pihak mengatakan, kenapa nggak cukup pakai seng saja? Kenapa pakai tembok gitu? Ya tergantung kebutuhan. Kalau memang perlunya cukup dengan seng, pakai seng. Tapi kalau kemudian jangka panjang, eh, percuma kalau pakai seng, robo lagi, bangun lagi. Sudah permanen tembok. nggak ada masalah. Itu bukan namanya bermegah-megah. Bukan. Tapi itu merupakan e, sesuai dengan kebutuhan yang yang ada. Apalagi itu jangka panjang. Plus ini sekedar mengingatkan saja. La ifal wa tafrid. Jangan melampaui batas hmm, seakan-akan hotel gitu ya. Tidak sewajarnya lah salafi tidak sejauh itu insya Allah ya. <clears throat> Tapi juga tidak juga tidak kemudian ngerentesi banget, ngenes banget, ah, dalam kondisi punya kemampuan untuk bertahun kemudian pakainya semata-mata cuma pakai apa gitu yang cepat jebol, tidak demikian. Sesuai dengan kebutuhan dan hajat saja dalam tarbiyah dan dalam keadab. Makanya penting digalakkan namanya ta'awun dan diri wa taqwa barakallahu fikum. Itu adalah fungsinya itu adalah itu. Nah, semua dengan batas kemampuan yang ada. Bisa aja mungkin ada seorang dibikin membuat master plan gitu. Kok nampaknya terlalu tinggi. Ya jadi kurangi plafonnya sesuai dengan keadaannya masing-masing. Yang penting sesuai dengan kebutuhan yang ada para ulama. Intinya adalah alhamdulillah dalam perkara dakwah dan tarbiyah harus ta'awun al wa taqwa. Apalagi terkait dengan masalah uh, sarananya. Kecuali kalau antum memiliki masya Allah, ah, Eh, big boss, super big boss itu mungkin. Nah, Masya Allah, Allah Tapi Kalau tidak ada harus tahun dan diri wa Setelah itu tahun terkait dengan kualitas dakwahnya dan kualitas tarbiyahnya supaya semakin bagus berbobot. Barakallahu fikum. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Fokus saya pada pembahasan tahun dan tentang dakwah bab ta'awun ini cukup panjang, eh, banyak kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan bab tahun. Eh, itu pembahasan yang lain. Yang terpenting di sini adalah eh, menumbuhkan semangat kita semua untuk bertahun dan lebih riwayat taqwa. Barakallahu fikum. Satu poin terakhir sebagai penutup yang perlu diingat. At-ta'awun dalam perkara dakwah dan yang lainnya itu bisa terwujud dengan dua hal. Itu di, diisyaratkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dengan dua hal. Yang pertama adalah jam'ul kalimah alal haq. Wihdatul kalimah alal haq. Dengan cara menyatukan kalimat di atas al-haq. Semuanya harus di atas satu akidah, satu manhaj, satu prinsip. Akan jalan ketika beda manhajnya, beda akidahnya, mungkin akan tahun Di belakangnya saling sikut. Karena beda manhaj, beda akidah. para fikum. Nanti akan saling caplok mencaplok. Siapa yang paling kuat yang nanti akan berkuasa. Itu sudah dialami dalam di banyak tempat. Hmm, yang seperti ini. Kita beda itunya Ta'awunnya susah. Dan yang kedua adalah tarku asbabil khilaf petanazu <clears throat> Harus meninggalkan sebab sebab yang memunculkan khilaf dan persengketaan di kalangan para ikhwah. Jaga ukhuwah. Ya, lakukan ucapan, perbuatan, upaya untuk mengokohkan ukhuwah. Tinggalkan segala sesuatu yang membuat eh, bertikai, berpecah, bermusuhan. Tinggalkan semua itu satukan kalimat al-haq. Insya Allah tahun akan terwujud dengan baik. Barakallahu fikum. Antum lihat dalam fatwa Syekh Ibnu Utsaimin, Majmu' fatwa Syekh Ibnu Utsaimin, juz yang ketujuh, halaman 128 129. Barakallahu fikum. Uh, saya kasih cuplikannya. Belum mengatakan di penggalan-penggalan kalimatnya walai yumkina dzalika hatta tatafiqa kalimatuna wa natruka almunaza'ati bainana gak akan mungkin tercapai itu semua terkait dengan ta'awun ilahirihi hingga kalimat kita itu satu dan meninggalkan munazaat, pertikaian, persengketaan di antara kita. Harus jamul kalimah dan harus ukhuwah Islamiyah dan meninggalkan asbab khilaf insya Allah akan jalan dengan bagus, pelan tapi solid, perlahan tapi kuat, lama-lama akan terwujud apa yang diimpikan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah masjid selesai. Miyah filmiah 100% tinggal lokal-lokal semoga Allah mudahkan untuk sekalian e, untuk menyelesaikannya.